<clears throat> kita masih dalam Al-Far'ur Rabi yaitu cabang yang keempat dari cabang-cabang yang terkait dengan kewajiban suami terhadap para istrinya yang tidak terkait dengan harta. Cabang yang keempat yaitu wujubul adli baina zaujati wa dharratiha. Wajibnya berbuat adil antara istri dan madu-madunya. Naam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan sebagian dari keterangan Syekh Muhammad bin Ali Farkus hafizahullah taala bahwasanya wajib bagi para suami berbuat adil terhadap istri-istrinya yang lebih dari satu istri. Dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak mampu berbuat adil kepada istri yang lebih dari satu, maka nikahilah satu saja dari wanita yang baik. Fankihu ma tawbalakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang baik di antara kalian. Dua, tiga, atau empat. Jika kalian tidak mampu untuk berbuat adil, maka satu istri saja. Maka ini menunjukkan wajibnya berbuat adil bagi para suami yang memiliki istri lebih dari satu. Demikian pula terdapat dalam hadis ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang seorang suami yang memiliki dua istri lebih dari satu lalu dia condong kepada salah satu keduanya yakni tidak berbuat adil maka dia datang pada hari kiamat salah satu dua sisinya miring, sakiton au ma'ilan. Nah, maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya berbuat adil dan ancaman bagi yang zalim atau tidak berbuat adil kepada salah satu dari istri-istrinya. Dan telah kita singgung pula barakallahu fikum bahwasanya makna dari berbuat adil tidak termasuk di dalamnya dalam hal al-mahabbah demikian pula al-jima yaitu rasa cinta dan al-jima yaitu menggauli dari istri-istri sebagian istrinya dari yang lainnya Nah, maka dalam hal tersebut tidak wajib berbuat adil. Kemudian juga Syekh Hafidahullah Ta'ala menukilkan salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Anas bin Malik yang terkait dengan orang yang atau suami yang menikah lebih dari satu jika dia menikahi yang kedua itu adalah janda maka dia memiliki hak tiga hari untuk giliran pertama ya tiga hari bertiga hari berturut-turut tiga hari tiga malam menjadi hak istri yang baru tersebut jika dia janda. Kemudian setelah itu dibagi dengan adil. Akan tetapi jika istri kedua itu adalah gadis, maka dia punya hak yaitu tujuh hari. Naam. Yaitu tujuh hari menjadi hak si istri yang kedua yang gadis tersebut. Kemudian setelah itu dibagi secara adil. Nah, maka di sini juga dalam hal pembagian untuk yang pertama kalinya bagi suami yang menikah ya istri yang kedua atau ketiga atau keempat maka dia tidak wajib berbuat adil yakni menyamakan pembagiannya akan tetapi dalam hadis tersebut dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya Naam yaitu dirinci jika yang dinikahi yang kedua, ketiga, keempat adalah janda, maka dia punya hak tiga hari tiga malam untuk pembagian pertama. Dan jika yang dinikahi adalah gadis biker, maka dia punya hak tujuh hari, ya, untuk pembagian pertama. Demikian barakallahu fikum yang merupakan bentuk keadilan ya di dalam syariat Islam berdasarkan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. <clears throat> Kemudian kata Syekh Hafizahullah amma ma yamlikuhu zawju mimma la yadkhulu tahta qudratihi ala fi'lihi min ma'anil musawati baina zawjat kal mahabbati awil mail al qalbi fala yutalabu zawju bitaswiyati fima bainahunna. Adapun sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami di luar dari kemampuannya untuk melakukannya dari makna perbuatan adil di antara istri-istrinya seperti perkara cinta atau kecondongan hati maka suami tidak dituntut untuk menyamakan di antara istri-istrinya dalam hal tersebut. Naam, yakni tidak dituntut untuk adil atau harus sama dalam hal cinta dan kecondongan hati diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksimu baina nisaihi fayadilu wa yaqulu Allahumma hadhihi qismati fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian di antara istri-istrinya dan beliau berbuat adil dalam pembagian tersebut. Dan beliau berkata alaih salat wassalam, Ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai yang aku mampu. Maka jangan engkau mencelah diriku dari apa yang engkau mampu dan aku tidak mampu. Dari apa yang engkau miliki dan aku tidak memilikinya. Nah, hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, Termidi, Nasai, dan yang lainnya akan tetapi didaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah akan tetapi ya, makna hadis ini adalah makna yang sahih dan kata Asy-Syaikh Ali Farkus hafizahullah taala wa qad ana bihi al-hubba wal mawaddah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah cinta dan kasih sayang. Maka tidak wajib disamakan ya kepada para istri-istri. Karena itu milik Allah, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, Jadi perkara hati, kecondongan ya, kecondongan hati kepada salah satu dari istri-istri yang lainnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimiliki dan dimampui oleh seorang suami untuk menyamakannya Kemudian kata beliau wa yadkhulu fi hadzal nitaq aidan al-jima'u wasyahwah. Juga dalam hal ini masuk perkara jima dan syahwat. Naam, yaitu menggauli istri-istri. Fala yajibu 'ala zauji al-'adlu fihi bainahunna bil jima' bil ijma' afwan. Maka berdasarkan ijma' para ulama tidak wajib atas suami untuk berbuat adil kepada para istri-istrinya dalam hal jima dan syahwat. Wa huwa madhhabu la na'lamu khilafan baina ahli ilm. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ahli ilm. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Fi annahu la tajibu taswiyatu bainan nisa fil jima. Bahwa tidak wajib sama dari para istri-istri dalam hal jima wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i. Dan ini juga pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa dzalika li anna al-jima' tariquhu asy-syahwatu wal mail. Karena al-jima' itu adalah jalan syahwat dan kecondongan hati. Wala sabila ila taswiyati bainahunna fi dzalik. Maka tidak ada jalan kemampuan untuk menyamakan di antara mereka dalam hal yang demikian. Fa inna qalbahu qad yamilu ila ihdahuma dunal ukhra. Karena hati seorang suami terkadang condong kepada salah satunya dan tidak yang lainnya. Sehingga jika itu diharuskan sama adil dengan makna adil, maka suami akan zalim, tidak akan mampu menegakkannya. Naam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak mampu untuk berbuat adil di antara istri-istrimu walau harastum sekalipun kalian telah bersungguh-sungguh padanya. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kata Abida As-Salmani radhiyallahu taala anhu fil hubbi wal jima ya sahabat Abida Salmani radhiyallahu taala menafsirkannya bahwa ini dalam cinta dan jima. Sekalipun kalian bersungguh-sungguh tidak mampu untuk menyamakan atau berbuat adil padanya. Wa in amkanatit taswiyatu bainahuma fil jima kana ahsan wa aula. Namun kalau ada suami yang mau menerapkannya, menyamakan ya di antara istri-istrinya dalam hal jima, maka itu lebih baik dan lebih utama. Kalau suami mau menegakkannya dan mampu melakukannya. Wala tajibu taswiyatu bainahunna fil istimta' akan tetapi tidak wajib. Sekali lagi dalam hal al-hubbu wal jima' tidak wajib untuk disamakan. Juga tidak wajib dalam hal istimta' fi madunal farji minal kubli walamsi wa nahwihima. Tidak wajib pula menyamakan antara para istri dalam hal istimta. Istimta itu dalam bernikmat-nikmat atau bermesra-mesraan. Ya. Selain farji berupa ciuman atau sentuhan. Ya, dan dan selainnya juga tidak wajib berbuat adil padanya. Karena idza lam tajibi at-taswiyatu fil jima fa fi dawa'ihi aula. Karena kalau kita katakan bahwa tidak wajib berbuat adil atau menyamakan dalam hal jima, maka lebih-lebih lagi dalam hal pembuka-pembuka yang mengantarkan kepada al-jima. Yakni mukaddimah-mukaddimahnya dari istimta, bermesra-mesraan yang mengantarkan pada hal jima tersebut, maka lebih-lebih hal tersebut istimta tadi tidak wajib untuk berbuat adil di dalamnya. Nah, demikian pernyataan atau keterangan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala al Makdasi dalam kitabnya al mugni Naam, disebutkan oleh Syekh di sini dalam footnote juz ketujuh halaman 30 35 dengan sedikit perubahan. Kemudian kata beliau, jadi ini dalam hal cinta, jima dan juga istimta. Ini tidak wa, wajib menyamakannya atau berbuat adil di dalamnya. Walayajibu 'ala zauji al-'adlu baina zaujatihi fin nafaqati wal kiswah. Juga tidak wajib bagi suami berbuat adil di antara istri-istrinya dalam hal nafkah dan pakaian idza ma waffa bil wajib alladhi alaihi wa qama bihi tujaha kulli wahidatin minhunna. Jadi tidak wajib atas suami berbuat adil menyamakan dalam hal yakni antara istri-istrinya dalam hal nafkah dan pakaian. Idza ma waffa bil wajib. Selama suami telah menunaikan yang wajibnya ya dan dia menegakkan telah memberikan masing-masing dari istrinya yakni sudah membagikan pakaian dan sudah memberi nafkah masing-masing, nafkah yang wajib dan sudah memberi tempat tinggal masing-masing. Maka tidak wajib harus sama dalam hal membeli pakaian dan juga apa nafkah. Naam. Demikian barakallahu fikum. Pernyataan Asy-Syaikh Hafidahullah taala Kemudian beliau melanjutkan falahu ay ay yufaddila ihdahuma 'alal ukhra fin nafaqati wal kiswah. Bagi suami boleh untuk melebihkan salah satu dari istrinya, salah satu istrinya dari yang lainnya di dalam hal nafkah dan pakaian. Idza kanatil ukhra fi kifayah. Kalau memang istri yang lainnya sudah dalam kecukupan. Ya, maksudnya bukan kurang. Ya, maksudnya sudah memadai, sudah cukup, lalu kemudian istri yang lain dilebihkan. Ya. Ini sebagai contoh barakallahu fikum. Ya, misalnya ya, karena ini juga akan terkait dengan masalah cinta itu tadi. Ya. Dia membelikan pakaian kepada istrinya yang dia lebih cintai tadi tambahan ya pakaian yang lebih cantik misalnya. Ya. Untuk dia bersolek dengannya. Yang lain tidak mengetahui. Dan dia tidak dibelikan. Tapi sudah cukup pakaiannya. Maka ini tidak masuk dalam makna keadilan. Ya. Maksudnya suami tidak bisa dihukumi bahwa dia tidak berbuat adil. Karena kata beliau, selama yang lainnya sudah fikifayah dalam kecukupan. Dalam hal pakaian, dalam hal nafkah dalam hal tempat tinggal cukup. Ya. Naam. Lima kanil masyakkati fi taswiyati fi dhalika kullihi. Karena posisi yang seperti ini berat untuk menyamakannya. Ya, untuk berbuat adil dan menyamakan dalam, dalam hal nafkah dan pakaian dan juga dalam ya tempat tinggal. Falau umira bihi fala yasahul qiyamu bihi illa biharajin zaidin. Kalau seandainya diperintah juga harus sama dalam hal perkara ini, maka niscaya akan kerepotan, kesulitan suami untuk menegakkannya ya kecuali dengan haraj zaid ya kecuali dengan eh, sangat-sangat uh, sangat -sangat memberatkan ya akan sangat-sangat memberatkan bagi suami fasaqata wujubuhu maka dengan sebab itu gugurlah wajibnya kata suyati fil jima sebagaimana gugur kewajiban adil dalam persamaan al jima dalam persamaan apa al jima Naam ini juga diterangkan oleh Imam Ibnu Kudama di dalam kitab beliau Al-Mughni pada juz yang ketujuh halaman 32. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini footnote ya footnote-nya atau catatan kakinya. Nah, jadi barakallahu fikum ya, selain daripada masalah cinta, aljima, istimta, maka juga tidak wajib menyamakan dalam hal nafkah dan kiswah, dalam hal pakaian dan nafkah. Naam. Barakallahu fikum. Selama dengan catatan sudah tercukupi yang lainnya. Artinya kalau yang lain belum tercukupi lalu ya istri salah satunya belum tercukupi, istri yang lain ditambahkan dalam hal nafkah dan pakaian, maka ini melanggar dari keadilan. Ya, tapi kalau sudah cukup di sini cukup urfnya standar ya. Kata-kata kifayah di sini perlu dijelaskan yaitu berdasarkan urf wilayah tersebut di tempatnya dia bahwa standarnya kecukupan itu pakaiannya dua misalnya, bukan satu. Ya. Maka itu cukup berarti itulah standar kifayah. Kalau misalnya tiga, ya kebiasaannya di situ bahwa standar cukupnya pakaian untuk istri adalah tiga, maka itulah yang cukup. Maka istrinya yang lain boleh empat, boleh lima, dan yang lainnya tetap tiga ya maka itu tidak termasuk dalam makna kewajiban adil harus sama. Ya. Maka ini tidak ada bedanya dengan perkara cinta dan aljima tadi. Naam. Barakallahu fikum. <clears throat> Kama la yajibu ala zauji. Jadi ini ini apa? E, perlu kita tekankan lagi. Naam dalam hal pakaian dan nafkah ya dan juga dalam hal tempat tinggal misalnya ya masuk di dalamnya tempat tinggal misalnya sudah standar ya yang lain dilebihkan ya maka dia tidak masuk dalam makna harusnya sama atau adil karena ini memang berat ya nah kalau harus sama artinya nanti Semuanya harus sama. Ya. Nah, warna apa catnya, harga catnya harus sama. Kalau misalnya harus sama. Ya. Nah, ya mungkin juga apa campurannya kalau rumah batu dicampur ya satu tiga ya harus satu tiga juga campurannya. Nah, ini memang berat. Ya, Barakallahu fikum. Walhasil di sini selama sudah mencukupi. Naam. Kama la yajibu ala zauji taswiyatu baina zaujat fil muhur wal walain. Bal yajuzu tafawutu fiha wa yadullu ala dhalika ma ja'a an ummu an ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha wa an anhu wa anha Sebagaimana pula tidak wajib bagi suami membuat persamaan ya di antara istri-istrinya menyamakan dalam hal mahar dan walimah. Ya ini yang sudah kelima ya. Cinta, jima, istimta, nafkah dan pakaian, kemudian yang kelima dalam hal mahar dan walimah. Ya, juga tidak wajib harus sama. Bahkan boleh berbeda. Maharnya istri pertama demikian. Maharnya istri kedua lebih mahal lagi. Labas atau sebaliknya. Ya. Juga dalam mukna walimah, pesta pernikahannya ini ramai. Ya, semarak, mahal. Ya, harga mukna walimahannya lebih mahal istri pertama dari yang kedua atau sebaliknya. Itu juga tidak masuk dalam makna keadilan harus sama, ya tidak masuk di dalamnya. Berdasarkan hadis yang datang dari Ummu Habibah bahwa Rasulullah SAW tazawwajaha wahia bi ardil Habasyah. Bahwa Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah di negeri Habasyah, yaitu ketika hijrah ya di Habasyah, Ethiopia, yakni Raja Najasyi. Nah, Maka uh, ketika Ummu Habibah ya hijrah masuk Islam dan ketika itu Abu Sofyan ayahnya belum masuk Islam. Nah, dan memusuhi ya anaknya maka Rasulullah SAW hijrah yang membawa hijrah para sahabat dan sahabiah yang ikut di dalam hijrah tersebut. Di antaranya adalah Ummu Habibah, Romlah. Sebagian menyebut namanya Romlah, binti Abi Sofyan, sebagian menyebut namanya Hindun. Ya, tetapi yang lebih roji adalah Romblah, Ya, Romblah Ummu Habibah binti Abi Sofyan. Ya, dan kunianya Ummu Habibah karena anaknya namanya Habibah dari suami pertamanya. Ya, yang suami pertamanya murtad ya keluar dari Islam masuk ke Nasrani lalu meninggal di atas kemurtadannya. Nah, setelah itu ma'ruflah dengan kunyanya Ummu Habibah. Habibah adalah bintinya. Ya, anaknya Romlah binti Abi Sofyan. Ya, maka setelah itu dia menjadi Ummahatul Mukminin yang sebelumnya dia telah bermimpi ya, dalam mimpinya dia dipanggil dengan Ummu Ummul Ummul Mukminin. Ternyata setelah itu menjadi kenyataan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadilah beliau ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ketika itu berumur kurang lebih 30 tahun. Naam, maka ketika menikahi Ummu Habibah, zawajaha An-Najasyi. Ya Rasulullah mengirim surat kepada Najasyi untuk dia dinikahkan dengan Ummu Habibah maka Najasyi memenuhi panggilan uh, keinginan Rasulullah SAW maka dinikahkan oleh Raja Najasyi dan diberi mahar 4000 dirham arba'ata alaf 4000 dirham ini besar sekali nilainya ya dan ini berbeda dengan istri-istri yang lain 400 500 dirham ya ini 4000 bayangkan 400 dengan 500 Perbedaannya dengan 4000. Ya, jauh sekali bedanya. Di sini dalil bahwasanya boleh tidak wajib sama dalam hal mahar. Juga dalam hal walimahannya. Ya, walimahannya begitu semarak dan ramai, ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Naam. Wa ba'atha biha ma'asyurah bil ibni Hasanah. Ya. Juga di situ uh, hadir dalam hijrah itu Surah Bil ibni Hasanah bersama dengan ibunya Hasanah yang masuk Islam dan juga ikut hijrah dalam ya hijrah tersebut di Habasyah. Nah, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia, selain dari mahar 4000 juga ya diutus padanya kepada Romlah itu Surah Bil ibni Hasanah. Ini semacam pelayan atau apa? Ya, Nah, ini semua keistimewaan, ya. Sementara Rasulullah SAW tidak memberikan ya sesuatu pun. yakni yang memberikannya mahar dan uh, perlengkapan yang lainnya adalah Raja Najasyi. Wakana kana mahru nisaihi arba'ami'a dirham. Sementara mahar istri-istri yang lainnya itu 400 dirham. Ya, ada juga yang menyebutkan 500 seperti maharnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Wa fi tazwij Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha qala Anas bin Malik ma raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala ahadin min nisaihi ma aulama alaiha au aulama bisyatin. Ya, bahkan ketika menikahi Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha Anas bin Malik mempersaksikan radhiyallahu taala anhu bahwa kata beliau aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi menegakkan walimah ya pesta pernikahan terhadap salah satu dari istri-istrinya seperti pesta pernikahannya ketika menikahi Zainab binti Jahash yaitu hanya dengan menyembeli satu kambing. Ya, satu kambing. Nah, sementara siapa? Uh, Ummu Habibah menyembeli unta. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini beda, menunjukkan dalil tidak wajibnya harus sama dalam hal mahar. Juga dalam hal apa? Walimah. Naam, hadza wal aslu an yakuna likulli zaujatin maskanun khassun biha ya'tiha fihi kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anisahi. Bersamaan dengan itu, ya al asal bagi suami yang memiliki dua istri lebih maka hendaklah untuk setiap istri memiliki rumah tersendiri. Ya. Jangan dia satu rumahkan. Dua istri dalam satu rumah. Ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing istrinya punya rumah. Ya. Tersendiri. Kecuali nanti kalau istrinya ridho. Ya, itu pun dengan eh, batasan-batasan uh, syariah. Ya, tapi kalau istri tidak ridho maka haknya. Wajib suami untuk memberikan rumah tersendiri. Kalau istri tidak menginginkan untuk satu rumahkan. Nah, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi sallallahu buyutan nabi illa an yu'dana lakum Allah Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memasuki rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalian minta izin terlebih dahulu. Kata-kata buyutin, buyutan Nabi, rumah-rumah Nabi, fadhahirul ayah, zahirnya ayat ini, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuskinu zaujatihi fi maskanin muta'addidah, mustaqillah. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan istri-istrinya di rumah tersendiri, berdiri sendiri masing-masing, yang kemudian yaksimu fima bainahunna. Rasulullah kemudian membagi hari-harinya. Ya, membagi masing-masing. Bahkan disebut dalam satu malam beliau menggauli semua istrinya, itu dibagi-bagi. Dari rumah sini pindah, pindah, pindah. Di sini dalil semua ya berdasarkan ayat dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalah beliau menunjukkan bahwa istrinya masing-masing punya rumah mustakillah, rumah tersendiri dan ini bila syakin ya, tidak meragukan lagi aswanu hun lahunna wa astar. Ini lebih menjaga dan lebih menutup ya hatta la yakhruja min buyutihinna sehingga mereka istri-istri tadi tidak keluar dari rumah-rumah mereka. Wala yajma'u akthar min zaujatin fi maskan wahid. Tidak boleh seorang suami mengumpulkan lebih dari satu istrinya di tempat satu di, tem, di satu rumah limukhalafatihi li asli sabik karena dia menyelisihi asal yang telah terdahulu tadi dari ayat Al-Qur'an dan juga muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Illa biridoha kecuali kalau istrinya ridho. Ya, masing-masing ridho untuk dua orang, dua istri dalam satu rumah. Maka labas wa yakunu dzalika maskanun maskana mithliha laikon la dororo alaiha fihi wala adha. Dan tempat tinggalnya itu adalah tempat tinggal yang pantas yang tidak memadorotkan dan tidak menyakiti. Maksudnya tempat tinggal yang standar, yang wajar. Ya. Demikian barakallahu fikum dari cabang yang keempat. Insyaallah taala kita akan masuk kepada cabang yang kelima pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu biswab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Mahat atau buat tafadhol. Nah. Muhabibah. Nah, Ummu Habibah. Nah. Nah. Nah. Uh, Rasulullah eh, SAW mengirim surat nah, kepada Raja Najasyi untuk dinikahkan dengan Ummu Habibah. Berarti di sini berbeda negeri. Nah, kemudian setelah itu ya uh, mereka kembali ke ke nama kepada Rasulullah SAW. Nah, yakni sudah dinikahkan. Sudah dalam keadaan dinikahkan oleh Raja Najasyi. Nah, sahih barakallahu fikum. Ya boleh, ya kalau bicara boleh nikah dengan perbedaan negeri itu boleh, ya. Nah, apalagi di zaman sekarang lewat telepon selama aman dari kesamaran. Ya, aman dari fitnah. Nah, maka tidak mengapa ya nikah melalui telepon dengan uh, tempat yang berbeda. Ya, selama aman dari fitnah dan kesamaran, maksudnya dari penipuan. Ya. Nah, dan juga dalil terdapat dalil uh, perwalian itu bagi yang tidak memiliki wali dinikahkan oleh penguasa ya jadi Habasyah waktu itu penguasanya adalah Najasyi. Ya, dan Ummu Habibah tidak ada walinya. Pada waktu itu masih kafir ayahnya Abu Sofyan. 6. Ayahnya Abu Sofyan. 6. Sehingga dinikahkan oleh penguasa. 6. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, eh, al apa al-amir as-sultan nah, as-sultan waliyu liman la waliyalah ya bahwa sultan itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya perwalian nah mungkin ada yang bertanya atau bisa memunculkan pertanyaan terkait dengan keadilan yang kita jelaskan tadi, yang kita bacakan dari uh, nukilan Syekh Ali Farkus yang itu bersumber dari Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni rahimahullah. Kalau begitu apa maknanya adil? Maksudnya adil dalam hal apa? Nah, karena dalam hal cinta, dalam hal jima, istimta, dalam hal nafkah, dalam hal pakaian, dalam hal mahar, walimah. Ya, tidak harus sama. Nah, maka barakallahu fikum sebagaimana yang telah terdahulu yang kita bacakan. Ya, dari firman Allah taala la tadar la tadaruhun uh, apa? La tadaruhunna kal muallaqah. Apa ayatnya? jangan kalian membiarkan istri-istrimu atau sebagian istrimu itu seperti orang yang tergantung. Ya, itu maknanya ayat. Maksudnya di sini, ya, membiarkannya dalam keadaan istrinya madorot, ya, tidak dipedulikan, tidak juga diceraikan, tergantung. Maka ini kedoliman, ya. Nah, maka wajib suami berbuat adil ya dengan keadilan yang sesuai dengan syariat ya dalam hal-hal yang diwajibkan untuk berbuat adil dalam hal bermuamalah ya dengan baik ya ber, ber uh, berkata yang baik tidak mencacinya dan sebagainya itu wajib bagi suami berbuat adil di dalamnya juga dalam hal seperti menafkahi ya bukan berarti yang lain tidak diberi nafkah ya atau nafkahnya e, sangat pas-pasan ya sementara yang yang lainnya lebih ya maksudnya lebih bernikmat-nikmat sementara yang lain menderita di atas nafkahnya ya ini ini maka melanggar mana adil tapi yang dimaksud tidak wajib berbuat adil di situ tidak wajib sama. Ya, tidak wajib apa? Sama. Kalau dibelikan uh, ikan, ini harus juga dibelikan ikan. Ya, tidak wajib. Ini ikan di sana telur, labas. Ya, karena itu urf standar. Ya, kecuali kalau istri misalnya tidak tidak makan telur, kita paksakan dengan berdalilkan ini tidak wajib adil. Harus makan. Nah, ini Kedoliman namanya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi itu maksud e, mana adil dalam tidak wajib apa menyamakan ya dari apa yang disebutkan tadi. Dalam nafkah, pakaian tidak harus sama persis. Ya, tetapi tetap ya berada di atas kaidah-kaidah al adil Ya, tidak boleh me menelantarkan ya sebagiannya kemudian yang lain berlebih-lebihan. Nah, demikian barakallahu fikum. Namun tentunya kalau suami ya melakukannya uh, menyamakan, ya itu lebih afdol kalau dia mampu. Ya, dalam hal pakaiannya dia belikan ini, yang sana dia belikan juga. Ya, itu jelas lebih afdol. Nah, tapi seandainya di, suami tidak melakukannya, tidak boleh dihukumi dia tidak adil. Ya, tiba-tiba istri tahu cari berita, ternyata istri yang yang keempat dibelikan pakaian. Ya. Istri kami kami istri pertama dua tiga tidak dibelikan. Marah dan menghukumi suaminya tidak adil. Padahal pakaiannya sudah lima pakaian. Ya, atau sudah banyak pakaiannya. Nah, di sini tidak boleh suami dihukumi tidak adil. Barakallahu fikum. nah Wallahu taala a'lam bissawab.